orang Hadramut ya, atau orang Saudi sebenarnya secara timur, Dia menganggap orang-orang ini karton-karton yang nggak paham, kartos-kartos yang nggak ngerti.